hati kita dan kita sampai pembahasan kepada bab sabar dan syukur, sabar dan syukur di mana sabar dan syukur ini merupakan dua perkara yang tidak boleh ditinggalkan oleh orang yang beriman. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min fa inna amrahu kullahu khair." وليس ذلك وليس يجد ذلك إلا في المؤمن إذا أصابته سراء صبر فكان خيرا له وإذا asabat ضراء صبر فكان خيرا له رواه Muslim عن سهيل bin Sinan radhiyallahu taala an Sungguh menakjubkan orang yang beriman semua perkaranya itu menjadi baik baginya dan hal ini tidak ada kecuali pada orang beriman ketika ia mendapatkan kenikmatan maka dia bersyukur dan menjadi kebaikan dan ketika dia mendapatkan kesulitan musibah dia bersabar dan itu menjadi kebaikan baginya. Kemudian selanjutnya kita membahas tentang makna as-sabr wa haqiqatuhu. Berkata muallif, makna as-sabr yaitu makna sabar dan hakikat sabar. As-sabru lughatan huwa al-man'u wal habsu. Secara bahasa, makna sabar adalah menahan dan menghalangi atau menghalangi dan menahan wasyar'an fahu hasbun nafsi anil jaz'i wal lisani atashakki wal jawarih an latmil hudud wa syakil juyub wa nahwihima adapun secara syar'i adalah menahan diri dari kesedihan dan menahan lisan dari yaitu mengeluh serta menahan diri atau menahan anggota badan kita dari menampar pipi, merobek-robek sapu dan yang semisalnya. Maka di sini sabar secara bahasa adalah habsun nafs yaitu menahan diri, al-man'u wal habsu yaitu menghalangi dan menahan. Dan secara syar'i adalah menahan jiwa kita, menahan jiwa kita dari apa? Dari kesedihan, menahan lisan kita dari mengeluh, menahan tangan kita dari memukul pipi, dari merobek, merobek-robek saku ketika kita menghadapi sebuah musibah. Inilah makna yang disampaikan oleh penulis makna sabar secara bahasa maupun secara syar'i. Dan dikatakan juga wakilah huwa khuluqun fadilun min akhlaqin nafsi yang bihi min fitli ma la yuhsinu wa la yajmalu. Bahwa sabar itu adalah akhlak yang utama dari akhlak-akhlak jiwa yang menghalangi diri dengan sabar tersebut seseorang dari perbuatan yang tidak baik, yang tidak indah, yang tidak bagus. Wa huwa quwwatun min qawl nafsi allati biha salahu sya'niha wa qawamu amriha. Di mana sabar merupakan kekuatan dari kekuatan-kekuatan jiwa yang dengan sabar tersebut maka semua urusan jiwa kita urusan nafsu kita akan menjadi baik. Ketika Junaid ditanya tentang Al Junaid ditanya tentang sabar, dia mengatakan bahwa sabar adalah tajarru'ul mararati min ghairi ta'abbus. Sabar adalah seperti orang yang minum sedikit demi sedikit sesuatu yang pahit tanpa mengercitkan wajahnya. Jadi kalau orang minum jamu misalkan atau minum obat yang sangat pahit yang diminum sedikit demi sedikit tanpa mengerucutkan mukanya maka itulah ya definisi diantaranya sabar seperti itu ini permisalan maka kalau ada orang yang minum sesuatu yang pahit kemudian dia teriak-teriak minum sesuatu yang pahit kemudian dia mukanya berubah maka tidak dikatakan ya atau uh, definisi tersebut dikatakan tidak seperti orang yang sabar. Kalau orang yang sabar disamakan dengan orang yang minum sedikit demi sedikit. Kita bisa membayangkan kalau seseorang minum jamu yang pahit, minum obat yang pahit, ditelan, diminum sedikit demi sedikit, maka tanpa mengercitkan mukanya, tanpa berubah ekspresi dari mukanya, maka seperti itulah orang yang sabar. Maka orang yang sabar, kita lihat, meskipun dia mengalami musibah, dia tetap menjalankan ketaatan kepada Allah, karena memang sabar tidak akan lepas dari tiga perkara, sebagaimana penjelasan para ulama di antara Syekh Muhammad bin Sulaiman dalam Syaradatus Salihin, as-sabru fi ta'atillah, as-sabru an ma'siyatillah, as-sabru ala adabillah sabar tetap menjalankan ketaatan kepada Allah, tidak bergeming meskipun dia mengalami sesuatu yang menyakitkan, tidak bergeming, tidak berubah anggota badannya ketika dia menjalankan ketaatan kepada Allah. Tidak bergeming anggota badannya, hatinya, lisannya, anggota badan yang lain untuk menjalankan maksiat kepada Allah meskipun dia harus pahit menelan musibah yang dia rasakan dan tidak bergeming sedikit pun mulutnya, hatinya, anggota badannya ketika mengalami musibah dia tetap berada di atas kesabaran terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala dan dia yakin bahwa semuanya sudah ditakdirkan Allah sebagaimana Nabi bersabda kata Allah: maqadirul khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50000 sanah rawahu muslim bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan takdir-takdir makhluk ini 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Maka Junaid al-Junaid beliau menjawab ketika ditanya tentang makna sabar, beliau misalkan seperti orang yang minum obat yang sangat pahit atau jamu yang sangat pahit yaitu tadarru'ul al mawarati min ghairi ta'abbus minum sedikit demi sedikit. Bayangkan, biasanya orang yang menelan jamu yang pahit biasanya dengan mata yang terpejam, kemudian mungkin gak bernapas, langsung dia telan begitu saja. Tapi orang yang sabar dimisalkan seperti orang yang minum sedikit demi sedikit dia merasakan kepahitan. Minum ghairi ta'abbus, tapi dia tidak berubah mukanya, matanya, hidungnya semuanya dari mulutnya tidak ada perubahan seperti dia minum air saja yang segar seperti dia minum minuman yang segar yang dia butuhkan maka di situlah Al Junaid memberikan permisalan ketika ditanya tentang sabar wa qala dhunnun Al Misri dhunnun Al Misri dia mengatakan bahwa yang namanya sabar adalah wa at-tabaud adil mukhalafat inda ta'jul ghusati al baliyah وإظهار الغنى مع حلول الفقر بسبب ساحة المعيشة yang maksud dengan sabar adalah menjauhkan diri dari perkara-perkara yang menyelisih syariat ini. Dan dia sukun inda tajarru' ghusasil baliyah dan dia tenang ketika dia harus menelan sedikit demi sedikit yaitu pahitnya kesulitan atau baliyah yaitu musibah-musibah yang dialami. Wa idharul ghina dengan bersama dengan itu dia menampakkan bahwa dia itu idharul ghina mencukup ma'ahulul fakir maka badal dia itu fakir dia itu fakir nah itulah orang yang sabar padahal dia butuh tapi menampakkan dia itu tidak tidak butuh وقيل الصبر هو الوقوف على البلاء بحسن الآداب ada yang mengatakan sabar adalah tetap dia bersama dengan musibah itu bihusnul adab yaitu dengan adab-adab yang baik meskipun dia mengalami bala mengalami musibah maka dia sebagaimana yang saya sampaikan di depan tetap menjalankan ketaatan kepada Allah tetap menjauhi larangan Allah dan tetap dia mengakui bahwa ini merupakan dan tidak lepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala maka orang yang sabar tidak menampakkan perubahan-perubahan dalam hatinya, dalam lisannya dan juga anggota badannya. Jadi tidak dia belokkan kepada penyimpangan-penyimpangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, orang yang sabar adalah orang yang istiqomah. ورأى أحد الصالحين رجلا يشتكي إلى أخيه فقال له يا هذا والله ما زدت على أن شكوت من يرحمك إلى من لا يرحمك ketika salah seorang orang yang soleh melihat orang yang mengeluh kepada saudaranya, lalu dia mengatakan, apa ini? Demi Allah, tidak akan menambahkan kepadamu. Apa engkau, engkau yang mengeluh kepada orang yang mengasihimu, ya, kemudian engkau kepada orang yang tidak mengasihimu. Maka mengeluh kepada orang tidak akan menambah atau tidak akan memberikan uh, jalan keluar dari musibah yang kita alami, maka kita mengeluhlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mengeluh di sini ada dua yaitu mengeluh kepada Allah asy-syakwa nau'an, syakwa ila Allah azza wa jal wa hadhihi la tunafi sabr. Mengeluh ada dua macam. Yang pertama adalah mengeluh kepada Allah azza wa jalla dan ini tidak bertentangan dengan sifat sabar sebagaimana Yakub alaihi salam beliau mengatakan Allah berfirman dalam Al-Qur'an innama ashku basi wa husni ila Allah sesungguhnya aku mengeluhkan semua kesedihanku kegundahanku hanya kepada Allah Subhanahu wa taala maka hal ini tidaklah bertentangan dengan sabar kita mengeluh kepada Allah kita menyampaikan semua yang kita hadapi ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam pengertian mengeluh kita merengek-rengek kepada Allah, minta jalan keluar kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan bahkan sebenarnya ini merupakan kesabaran juga. Sebenarnya kita mengeluh kepada Allah merupakan kesabaran. Karena apa? Karena ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa Yakub mengeluhkan kepada dirinya, kepada Allah Subhanahu wa taala, "Inna mashku basti wa Allah." Ini menunjukkan bahwa mengadu kepada Allah, kita serahkan perkara kita, kita kembali kepada Allah, berarti dia sabar dalam rangka ketaatan kepada Allah. Karena itu merupakan ketaatan. Berarti di sini mengadu kepada Allah merupakan ketaatan. Dan ketaatan merupakan salah satu jenis kesabaran. Sehingga tidak ada pertentangan dengan dengan sabar Berbeda dengan yang kedua yaitu syakwa al bil bilisan al-halil awil maqal فهذه لا تجامع الصبر بل تضاده وتبتله yaitu keluhan orang yang dapat musibah dengan lisanul hal awil maqal. Lisanul hal yaitu dengan perbuatan maupun dengan ucapan. Misalkan ya orang yang mengeluh dengan berteriak-teriak Orang mengeluh dengan memukul pipinya, dengan menyoba-nyoba sakunya. Maka ini merupakan keluhan-keluhan yang terlarang. lebih-lebih ketika mendapatkan musibah, naudzubillahi min dzalik, seseorang sampai mencaci maki Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kenapa Engkau perlakukan aku seperti ini? Bukankah aku sudah menjalankan ketaatan kepadamu? Lima waktu sholat sehari semalam kulakukan. Fakir miskin kusantuni. Anak yatim kusayangi. Semua dilakukan. Namun kenapa ini berganti musibah aku alami. Demikian, maka ini merupakan mengeluh dengan lisanul maqal, dengan ucapan. Atau ketika dapat musibah, ini dia mengeluh dengan lisanul hal, melempar barang, melempar piring, melempar gelas, berteriak-teriak. Maka ini tentu saja bukanlah sabar, bahkan ini bertentangan dengan sabar tersebut. Wasahatul afiyah awsa'lil min sahatis sabr. Medan al-afiyah al-afiyah itu adalah keselamatan, murah uh, lapangnya rezeki, kelapangan rezeki, kelapangan kesehatan, semua al-afiyah. Maka medan kelapangan di dalam kita kesehatan, kemudian juga kelapangan rezeki itu lebih lebih luas bagi seorang hamba dibandingkan medan kesabaran. <coughs> Artinya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah Sesungguhnya bagi orang yang belum mengalami musibah, maka ketika dia menghadapi kelapangan dalam mendapatkan rezeki, mengalami kelapangan dalam menikmati kesehatan, itu lebih luas baginya, lebih baik baginya daripada medan kesabaran. Dan ini tidaklah wala yuraqib hadza Kaulahu sallallahu alaihi wasallam tidak bertentangan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Nabi bersabda wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa ausa' minas sabr. Tidaklah seseorang diberi dengan sebuah pemberian yang lebih baik dan lebih luas dibandingkan dengan sabar, dengan kesabaran. Rawahu Bukhari wa Muslim. Maka kesabaran yang dimaksud di sini yang merupakan pemberian yang lebih baik dan lebih luas, lebih leluasa bagi seorang hamba dibandingkan dengan yang lain, dengan pemberian lain, maka ia dimaksud kesabaran fa inna hadza ba'da nuzulil bala yaitu kesabaran yang dialami seseorang setelah dia mendapatkan musibah. Maka ketika orang mendapatkan musibah, ketika dia bersabar, maka kesabaran tersebut lebih baik dan lebih luas dibandingkan dengan pemberian-pemberian yang lain. Bahwa kesabaran tersebut merupakan pemberian Allah Subhanahu wa taala yang harus juga disyukuri. Fasahatu sabri awsa'u sahat amma qabla nuzulihi fasahatul afiyah awsa. Maka medan kesabaran adalah merupakan seluas-luasnya apa namanya medan, seluas-luasnya pemberian. Ini terjadi setelah orang tersebut mengalami musibah. Ini dikatakan pemberian yang paling baik yang diberikan atau diterima oleh seseorang adalah sifat sabar ketika dia mengalami musibah. Namun sebelum mengalami musibah datang, maka sahatul afiyah ausa yaitu medan yang afiyah lebih luas. Maka di sini ikhwan fitri rahimani wa rahmakumullah kita berinfak sebelum kita mengalami kemiskinan. Kita haji sebelum kita tidak mendapatkan peluang untuk bisa melaksanakan haji, maka kita bersabar untuk menjalankan ketaatan ketaatan kepada Allah itu lebih baik ya, daripada setelah kita mendapatkan musibah dan kita belum tentu kita bisa bersabar. Wa nafsu matiyatul abdi allati yasiru 'alaiha ila al-jannati aw Dan jiwa ini merupakan kendaraan bagi seorang hamba di mana seorang hamba tersebut berjalan di atas jiwa ini yaitu matiyah ila jannah awin nar yaitu orang ini mengendarai ya, kendaraan jiwa ini menuju neraka atau surga wasabru lahama ma bi manzilatil khitam wa zinaminil matiyah adapun sabar memiliki kedudukan seperti tali pengerdang bagi kendaraan yang ditungganginya fa illam yakun lil matiyah khitam wala zimam zimamun syarudat fi kulli madhabin. Maka kalau kita memiliki kendaraan di mana kendaraan kita adalah jiwa kita ini, dalam jiwa ini akan meruntun kita, ya kita tunggangi apakah kita menuju kepada neraka atau kepada surga. Sebab kalau jiwa kita adalah nafsu al-mutmainnah, apa kata Allah? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah Fadakhuli fi ibadi wa dakhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, an-nafsu al mutmainna di mana sudah sampai kepada kita penjelasannya yaitu jiwa yang bertauhid, jiwa yang beriman dengan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, jiwa yang beriman kepada hari akhir, maka kalau jiwa itu beriman kepada asma wa sifat dengan nama dan sifat Allah, ya maka dia senantiasa merasa diintai oleh Allah selalu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dia dimintai bertanggung jawab oleh Allah serta jiwa al-mutmainnah jiwa yang yakin dan beriman kepada hari akhir bahwa di situ ada pembalasan bahwa di situ ada al-jaza yaitu pembalasan oleh karena itu al-nafsu al-mutmainnah ditanya dan disuruh oleh Allah, dipersilakan oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbik radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Rabbmu dengan ridho dan diridhai. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbik radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi dan masuklah engkau ke dalam golongan hamba-hambaku, wadakhuli jannati dan masuklah ke dalam surgaku. Maka an-nafsu di sini katakan matiyatul abdi allati yasiru 'alaiha ilal jannah wal nar. Jiwa merupakan nafsu merupakan kendaraan bagi orang tersebut, bagi pemiliknya apa untuk menunggangi dia menuju ke surga atau neraka. Dan sabar merupakan tali pengekang bagi tunggangan tersebut, bagi jiwa. Jadi jiwa kalau tidak memiliki kesabaran, maka seperti tunggangan yang tidak memiliki tali pengekang kalau kita naik kuda misalkan tanpa tali belakang, maka kita akan dibawa oleh kuda tersebut kemana kuda itu lari. Ke barat kuda lari, ke sana kita akan sampai. Ke timur kuda lari, ke sana kita akan dibawa. Dan kita tidak bisa mengendalikannya. Maka dengan kesabaran, sabar merupakan al والزمام wal فإن lil يكن kalau tidak ada bagi tunggangan tersebut khitam awal zimam yaitu tali pengekang syaradat fi kulli madhabin maka dia akan dibawa lari mana saja wa hufidha min khutabil hajjaj kemudian ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah igda'u hadhihi nufus fa innaha tur'atun ila kulli su' maka perhatikan jiwa ini ya bawa jiwa ini kendalikan jiwa ini karena apa karena jiwa ini senantiasa selalu mengajak kita kepada setiap keburukan. Anak telah amalatum bisu, ya, yaitu jiwa itu selalu mengajak kepada kepada keburukan. Sebagaimana kita mendapatkan an-nafsu al-ammarah bisu, wa ma ubarri'u nafsi, inna nafsa la amaratum bisu. Maka aku tidak berlepas diri dari diriku, sesungguhnya jiwa ini senantiasa mengajak kepada kepada keburukan. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. فرحم الله امرأ جعل لنفسه خطاما وزماما فقادها بخطامها إلى طاعة الله. Semoga Allah merahmati seseorang yang dia menjadikan untuk jiwanya, untuk nafsunya khitaman wa zimaman, yaitu memberi tali pengekang. Di mana tali pengekangnya adalah as-sabr. Fakodah bi ya, ila ta'atillah. Kemudian mengarahkan dengan khitamnya dengan tali pengikat tersebut mengarahkan jiwanya kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala wa sarafaha ma'asillah. Kemudian dengan tali pengekang itu dengan sabar di samping mengarahkan kepada ketaatan kepada Allah kemudian memalingkan dari melakukan maksiat kepada Allah fa inna sabra an maharimillah aisar min sabri ala azabihi maka sesungguhnya sabar dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala aisar min sabri ala azabihi yaitu lebih mudah daripada sabar ala azabihi menghadapi azab Allah Subhanahu wa taala. Wan nafsu lahu quwwatan nafsu memiliki dua kekuatan, kuatul irjam wa kuatul ihjam. Kekuatan yang pertama adalah kekuatan untuk melakukan sesuatu, kekuatan kedua adalah untuk menghindari dari sesuatu. Maka fahqiqatu sabri an yaj'ala kuatul irjam masrufatun ila ma yalfa'uh. Hakikat dari sabar adalah menjadikan kekuatan al-iqdam yaitu melakukan sesuatu menuju apa? Menuju perkara-perkara yang bisa memberikan manfaat kepada orang tersebut. Adapun quwwatul himsa dan amma yadurruh. Waktu ihjam adalah menahan diri dari perkara-perkara yang bisa mendatangkan mabawat kepadanya. Maka jiwa ini memiliki dua kekuatan, ya, kekuatan idlam, quwwatul idlam Kekuatan untuk melakukan ketaatan dan kekuatan untuk menghindari dari perbuatan yang mencelakakannya. Dan itulah sabar. Sabar ada dua sisi. wabinan nas man yasbir ala qiyamil lail wa masyaqqati siyam wa la yasbir ala nadratin muharramah. Ada sebagian orang yang bisa sabar menjalankan qiyamul lail ya, yaitu bangun malam, kemudian sholat malam, dan juga bisa berpuasa tapi nggak sabar dari melihat yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Wa minhum man yasbir 'ala an-nazar wal iltifat ila suar, suwar wa la ya- lahu 'ala 'ala al-amr bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar wal jihad. Ada juga sebagian dari dari mereka yang bisa sabar menahan diri dari melihat dan ber, dan menoleh kepada gambar-gambar. Ya, maksudnya di sini gambar yang diharamkan Allah, tapi dia tidak sabar ya yaitu melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar serta jihad maka di sini yang dimiliki oleh jiwa dua kekuatan kekuatan ketaatan dan kekuatan menghindari perkara yang bisa menjerumuskan kepada maksiat وقيل nafsi wa min hauna akhadha al-qa'il qawlah قوله syajaatu sabrun sa sabru sa'ah Demikian juga ada yang mengatakan, dikatakan juga sabar merupakan keberanian jiwa. Ya. Oleh karena itu ada yang mengatakan keberanian adalah sabar sesaat. Ya. Wasabru wal jaza'u Adapun sabar dan dan dan takut ya merupakan dua perkara yang yang berbeda, yang bertolak belakang. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang ahli neraka, "Sawa'un 'alaina ajazina am sabarna malana min mahis. Sama saja bagi kami, kata orang-orang yang ada di neraka, apakah kami takut atau kami tetap sabar di dalam neraka, maka tidak ada malana nami mahis. Tidak ada jalan lain. Tidak ada, tidak ada, ada jalan. Apakah takut dengan neraka atau dia bersabar menahan diri di neraka, maka tidak ada jalan baginya untuk keluar dari neraka. Maka di sini Al-jaz'u al yaitu ketakutan dan as merupakan perkara yang berlawanan. Maka dikatakan ya makna as diantara di antara juga keberanian. Berani untuk tetap taat kepada Allah, berani untuk meninggalkan maksiat dan berani untuk tetap sabar yaitu berani menghadapi takdir Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fitin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian muallif mengatakan aksamu sabri kita tambahkan sedikit aksramu sabr mutaan muta'alliqihi. Macam-macam sabar berdasarkan muta'alliq yaitu perkara yang tergantung kepadanya. As-sabru bi'tibari muta'alliqihi muta'alliqihi salah satu aksam. Sabar berdasarkan perkara yang tergantung kepadanya ada tiga macam. Pertama, sabrun alal awamir wa ta'at hatta yu'addiha hatta yu'addiha sabar terhadap perintah-perintah dan ketaatan sampai dia bisa melaksanakan wasabrun an anil banahi wal mukhalafat hatta la yaqa fiha sabar menahan diri dari apa dari perkara yang dilarang dan mukhalafat yaitu pertentangan pertentangan yang yang menyelisih agama hatta la yaqa fiha sehingga dia tidak terjerumus ke dalamnya wasabrun alal akbiya hatta la yatasakhataha la yatasakhataha yaitu sabar menghadapi alafiah yaitu takdir sehingga dia tidak marah ketika mengalami takdir tersebut. asam la budda lil 'abdi min amrin yaf'alu wa nahyin yajtanibu wa qadrin wa qadrin yasbiru عليه haruslah bagi seorang hamba yaitu terhadap perintah dia menjalankan terhadap larangan meninggalkan dan terhadap takdir dia sabar kepadanya maka bagaimana yang disebut oleh para ulama Syekh Muhammad bin Sulaiman mengatakan ya bahwa sabar ada tiga, as-sabru fi taatillah, was-sabru an ma'siyatillah, was-sabru ala aqdarillah. Sabar tetap menjalankan ketaatan, sabar tetap meninggalkan maksiat dan sabar terhadap hadir Allah Subhanahu wa taala. Demikian barangkali sampai di sini sementara kajian ini untuk selanjutnya kita lanjutkan dengan tanya jawab dan kembali nah. kepada Allah. Al-Fadhil. Tafadhol Nah, Ustaz. Baik para pendengar, sebelum kita lanjutkan kepada sesi soal jawab, kita akan jeda terlebih dahulu. للذاكرين والذاكرات ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا Dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, Ya Robku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat. Allah berfirman, Demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan. Ikhwatal Islam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi akhwan fiddin, azakumullah, orang yang menuntut ilmu adalah orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjadikan diri kita sebagai orang-orang yang berilmu ya kita harus belajar. Enggak mungkin orang itu lahir dalam keadaan berilmu, enggak mungkin. Innal insana lam yulad aliman. Sesungguhnya manusia tidak dilahirkan dalam keadaan berilmu. Ini perkataan seorang sahabat. Semua manusia lahir dalam keadaan jahil, dalam keadaan bodoh, dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Kemudian Allah memberikan ilmu kepada mereka. Untuk mendapatkan ilmu itu harus belajar. Ilmu yang dimaksud kalau Allah, kalau Rasul, wa qala sahabah. Ilmu yang dimaksud apa yang Allah katakan, apa yang Rasul katakan, Kemudian dijelaskan oleh para sahabat. Ini yang kita kenal dengan al-manhaj. Cara atau sikap beragama yang benar. Yang kita ambil dari orang-orang yang terdahulu. Generasi terbaik dari umat ini. Yang masuk dalam firman Allah. Bahkan kepada mereka pertama kali Allah berfirman, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas." Kamulah sebaik-baik manusia yang Allah bangkitkan. Sebaik-baik umat yang Allah bangkitkan keluarkan untuk manusia. Para sahabat ridwanullah alaihim jami'an generasi terbaik dari umat ini. Dan Nabi menyambut orang-orang yang belajar ilmu syar'i marhaban bi talibil ilm. Selamat datang bagi orang-orang yang datang untuk menuntut ilmu syar'i. Dan orang yang menuntut ilmu syar'i Allah akan mudahkan jalannya ke surga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman" sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu Allah akan mudahkan jalannya ke surga hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudaraku para pendengar tadi Roja dimanapun Anda berada kita akan masuk sesi soal jawab bersama Al Ustaz Mahfuz Umri LC Hafidullah Ta'ala dan kita akan angkat pertanyaan pertama dari pesan singkat Sa Satu ya. Nah, kita akan angkat dari uh, dari Umu Abdurrahman. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Uh, Ustaz, uh, kami para istri alhamdulillah telah banyak mengetahui tentang kewajiban-kewajiban kami. Tapi Ustaz, nasihatkan pada kami agar sabar mengamalkannya. Iya betul. kita semua mengharapkan dan berdoa kepada Allah agar ilmu yang kita miliki ini adalah ilmu yang bermanfaat. Dan yang dimaksud dengan ilmu sebagaimana tadi kita dengarkan bersama uh, Ustazul Al-Fadil, Ustaz Abdul Hakim bin Abdak, ilmu adalah makhluk Allah, makhluk Rasul, maqala Sahabat yang sabit tamwih. Sebagaimana penjelasan dari Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ilmu adalah firman Allah, sabda Nabi SAW dan perkataan para sahabat. Lesa bitamih, bukan campur aduk antara hak dan batil. Maka kita minta kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, wa rizqan halalan tayyiba, wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku mohon padamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal dan berkah, dan yang baik dan amal yang diterima. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Dan kita berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat maka ilmu yang tidak bermanfaat ini ya adalah dia memiliki ilmu tapi tidak diamalkan waliyadzubillah dan kita semua berubah pada Allah dari itu kita berusaha semaksimal mungkin untuk bisa mengamalkan ilmunya bagaimana caranya ketika awal pertama kali kita mendapatkan ilmu yang belum kita ketahui maka segera kita amalkan dan di antara salah satu soleh yang dinukil oleh Ibnu Rajab Al-Hambali Allah akan mengajarkan ilmu yang belum engkau ketahui kalau engkau mengamalkan ilmu itu. Dan jangan ditunda, segera diamalkan. Misalnya sekarang kita ini mendengarkan tentang sabar dan mengalami musibah, maka kita segera bersabar kepada Allah dengan menerapkan ketiga macam kesabaran ini. Maka ketika kita dalam majelis ilmu mendengarkan keutamaan berzikir, maka segera bibir kita bergerak untuk berzikir. Ketika mendengarkan keutamaan istighfar, segera bibir kita bergerak untuk istighfar. Ketika mendengar masalah keutamaan uh, eh, sedekah, infak dan seterusnya, ada uang di saku kita berapa yang kita miliki, kita keluarkan untuk sedekah. Jangan kita tunda. Adapun besok dan lusa, Allah a'lam kita minta kepada Allah kesabaran untuk tetap istiqomah. Karena ketika kita menjalankan langsung, Allah akan memberikan ilmu yang belum kita ketahui. Wattaqullah wa yu'allimakumullah. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz. Kita akan angkat pertanyaan selanjutnya dari penelpon kita set yang ada di tol Jagorawi, Pak Hadi Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, ya. Ini Pak Ustadz saya mau tanya e, mengenai amal yang diniatkan semuanya kepada asma Allah. Misalnya kita bersabar karena Allah asubur dalam rangka mengabdi kepada Allah asubur. Kita kasih sayang karena Allah ar-Rahman ar-Rahim. Ya. Kita mencari rezeki karena Allah ar-Razak gitu. Itu gimana Ustaz? Boleh atau tidak Ustaz? Itu aja saja. Terima kasih Ustaz. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Iya uh, di antara disyariatkannya dalam kita mensikapi asma wa sifat ya kita beriman dan meyakini tentang nama dan sifat Allah sebagaimana yang Allah berikan nama tersebut dan Rasulnya dalam Al-Quran dan al sunnah itu merupakan akidah sunnah kemudian yang kedua dan kita mensikapi terhadap nama dan sifat Allah adalah kita berdoa dengan menggunakan nama dan sifat Allah sebagaimana Allah berfirman walillahi al asmal husna fad'uhu biha Allah punya nama-nama yang baik maka mintalah dengan nama-nama itu maka nama-nama ini kita sesuaikan ketika minta ketika kita minta rezeki maka kita mengatakan ya Allah ya Razzaq kita minta ilmu ya Allah ya Alim sebagaimana keterangan Syekh Muhammad bin Saleh Al Utsaimin kemudian yang ketiga di samping itu ya kita menjalankan apa namanya uh, eh, atau domun yaitu yang terkandung di dalam nama-nama tersebut ya. Kita apa namanya mencari rezeki karena Allah memberi rezeki ya. Kita menyayang kalau Allah punya sifat penyayang. Namun tentu saja di situ ada sifat-sifat Allah yang tidak juga kita melakukannya seperti apa? Al-kibriya yaitu kesombongan, al-mutakabbir. Al-mutakabbir, Allah Maha sombong. Maka kita nggak boleh karena ada larangan yaitu uh, al-kibr batul haq nas yaitu sombong meremehkan manusia dan menolak kebenaran kita dilarang untuk memiliki sikap dan sifat tersebut. Maka memang ya sebagian sifat seperti kasih sayang ya maka kita harus memiliki sayang irhamu mafil adir irhamku mafil sama kasih hadirlah yang di bumi yang maka akan mengasihani kamu yang di langit karena Allah maha kasih dan sayang ar-Rahman ar-Rahim. Maka sebagian bisa ditelah namun sebagian tidak seperti itu. Allah a'lam. Nah, Ustaz, kita akan angkat berikutnya pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi dalam Al-Quran pada surat Al-Baqarah ayat 153 yang artinya Hai orang-orang yang beriman Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat Sungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar Mohon penjelasannya dari arti ayat tersebut dan bagaimanakah cara agar sabar dan sholat dapat kita terapkan dalam kehidupan yang mana ada yang menjalankan sholat wajib ataupun sunnah sangat rajin dan tepat waktu namun ketika ujian atau musibah menimpanya ia tidak sabar dan berlarut dalam kesedihan dari musibah yang menimpanya dari Eko di Jakarta. Jazakallah khairan Ustaz. Silakan Ustaz. Ya. Uh, wasta'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Mintalah pertolongan kepada Allah yaitu dengan salat dan sabar. Maka di sini mintalah pertolongan dengan Allah dengan salat dan sabar yaitu kita bisa menjadikan sabar dan salat ini sebagai tawassul kita kepada Allah untuk memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Maka Allah bersama orang-orang sabar di sini ya, maknanya ma'iyatullah bersamaan Allah kepada hambanya itu ada dua macam yaitu ma'iyah al-ma'iyah al-ammah dan al-ma'iyah al-khassah. Kebersamaan Allah secara umum dan kebersamaan Allah secara khusus. Maknanya secara umum adalah ilmu Allah bersama semua makhluknya. Wa wa ma'akum aina makuntum. Dialah Allah bersama kalian di mana saja kalian berada. Maka di sini adalah ma'iyah ammah, ma'iyah secara umum, yaitu ilmu Allah. Kalian siapa saja, orang kafir, orang Islam, orang beriman, orang tidak beriman, makhluk hidup, makhluk mati. Semua Allah maha tahu dengan ilmu Allah. Dimanapun kita berada. Ya. Bahkan ma taskutu min waraqatin illa ya'lamuha kata Allah. Tidak ada daun yang jatuh di tengah hutan belantara yang gelap kecuali Allah tahu dengan ilmunya. Oleh karena itu di dalam memahami takdir yang pertama maratibul qada wal qadar adalah al-ilmu dengan beriman bahwa Allah mengetahui yaitu kejadian yang belum terjadi akan terjadi dan sudah terjadi. Ya, ini ma'iyah ammah. Adapun dalam ayat tersebut innallaha ma'as-sabirin ma'as-sabirin yaitu ma'iyah khassah. Ma'iyah secara khusus bermakna pertolongan Allah akan bersama dengan orang-orang yang sabar. Sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah sabar dalam meninggalkan maksiat dan sabar dalam meng menghadapi takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka kita minta pertolongan kepada Allah dengan salat dan dengan sabar. Wasta'inu bis sabr salat. Ya. Maka di sini kita bisa bertawassul dengan amal soleh kita, yaitu dengan salat maupun dengan dengan kesabaran. Allah Malam. Nah, Ustaz. Selanjutnya kita akan terima kembali dari penelpon dari Abu Rizki di Hutan Kayu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, silakan Abu Rizki. Nah. Kalau berdoa dengan menyebut nama-nama Allah. Nah, tapi saya pernah membaca itu dengan misalnya Ya Rahman narju rahmataka atau Ya, ya Rahim irhamna itu. boleh atau enggak? Ya, itu aja Iya, cukup Bapak? Cukup. Iya, terima kasih Abu Rizki. Assalamualaikum. Iya, silakan Ustaz. Iya, betul. Ya Allah, Ya Rahim, irhamna ya ya rahim yang maha penyayang irhamna sayanglah kami betul sebagaimana tadi penjelasan yang kami sampaikan yang kami eh, saya nukil dari keterangan Syekh Muhammad bin Sulaiman bahwa hendaklah seseorang itu berdoa disesuaikan dengan apa namanya nama-nama Allah Subhanahu wa taala minta rezeki ya ya Razzaq ya berikan rezeki kepada kami ya ya Alim alimna ya Allah yang maha mengetahui beri ilmu kepada kami dan seterusnya betul nggak masalah itu baik kita akan angkat berikutnya dari penelpon kembali dengan Ibu Junita di Keranggan Assalamualaikum Ibu Waalaikumsalam Iya silakan bertanya langsung kepada Ustadz baik ya Assalamualaikum Pak Ustadz Waalaikumsalam Iya saya mau tanya ini mengenai e, zikir pagi dan petang ya kalau untuk e, wanita kan biasa suka haid gitu ya. Kalau pada saat haid tetap boleh dibaca atau tidak ya untuk e, doa zikir pagi dan petang ini? Itu saja Ustadz. Iya, cukup umum. Ya. ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz. Eh, ketika Aisyah haji bersama Rasulullah SAW, ya, ketika itu beliau menangis. Kemudian Nabi bertanya, "Anafisti, sokorat, naam, konifas atau haid maksudnya di sini?" maka kemudian dia mata dia ya maka Rasulullah SAW ya ini menunjukkan Aisyah ini menangis karena khawatir kehilangan kebaikan-kebaikan ya maka Nabi mengatakan yabdi ma yabdil haj ghaira alla tatlufi bil bait akhrajahu bukhari kerjakan apa yang dilakukan semua orang haji kecuali tawaf mengelilingi Ka'bah. Maksudnya tawaf itu memiliki kedudukan yang sama dengan sholat ya, sehingga harus suci dari haid maka dengan hadis ini ya ya para ulama e, berpendapat ya bahwa kita boleh mengerjakan yang lain ya kecuali tawaf di Ka'bah seperti berzikir dan lain sebagainya di samping itu sebagaimana disebutkan juga riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW berzikir kepada Allah fi kulli ahwalih pada setiap keadaannya, pada setiap keadaannya. Kulli ahwalihi ya yufidul umum, umum ya baik keadaan ya bersih maupun tidak uh, tidak suci. Beliau berzikir demikian ya. Adapun ketika beliau menjawab so, beliau salam, ya kemudian beliau udur, uduru karena beliau ingin dalam menjawab salam dalam keadaan suci. Ya, ini tidak ada tanakut. Baik, itu jawabannya. Berarti jawabannya enggak boleh. Ya, maaf, Ustaz. Baik, saya kita akan angkat kembali dari penelpon dari Ibu Yayu di Ciputat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz. Ingin tanya, Ustaz. Uh, ya, saya punya adik laki-laki ikut pada saya uh, dan saya wanita bekerja. Uh, nafkah sehari-hari adik di tahun saya. Adik saya sudah balik, sudah 30 tahun. Namun yang saya sesalkan tidak menjalankan sholat, merokok, dan uh, berpacaran. Nah ini uh, saya menyampaikan nasihat tetapi tidak didengar sehingga saya berkeputusan untuk uh, tidak serumah uh, dan uh, tidak menafkahi. Salahkah saya Ustadz sebagai kakak wanitanya? Ayah ibu saya masih ada. Iya, cukup umum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz. Uh, pertama urus urusan nafkah kalau kita lihat dalam kitab Subuhul salam ala imam as-sunani ya maka nafkah misalkan uh, itu urusan laki-laki ya ar rijalu qawwamun 'ala nisa laki-laki itu pemimpin bagi perempuan ya dan laki-laki ini memberi nafkah pertama yang wajib kepada istrinya yang kedua kepada anaknya kadang terbalik kepada anak yang pertama istri yang kedua dan yang, yang berikutnya kepada ibunya kepada ayahnya kepada saudara perempuan baru pada saudara laki-laki. Nah, maka di sini pada hakikatnya nggak ada kewajiban bagi seorang ibu untuk berikan kepada eh, saudara perempuan ini memberi nafkah kepada saudara laki-laki nggak ada kewajiban, tapi itu kebaikan, yaitu kebaikan, bukan kewajiban tapi kebaikan. Tapi justru sebaliknya, meskipun adiknya tadi uh, yang laki-laki ya dia kalau dia punya kemampuan dan kakaknya perempuan nggak punya kemampuan dia memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada adiknya ya nah kemudian di sini adalah kebaikan, bukan kewajiban, kebaikan. Ya. Dan kalau memang mampu, kenapa tidak kita lakukan? Namun ketika keadaannya seperti itu, ya diberi kebaikan, namun tidak justru tidak terima kasih. Maka di sini kena dalil la yashkurullah man la nas. Enggak bersyukur kepada Allah orang yang enggak berterima kasih kepada manusia. Dan dia masih merokok, masih tidak mengindahkan nasihat dan seterusnya, tidak sholat, apalagi seperti itu. Maka di sini uh, uh, tindakan yang dilakukan tidak mau bersamanya dia ya kalau memang itu bisa membuat dia jerah dan kapok maka itulah tindakan yang tepat yaitu al-hajar di sini diberikan sanksi seperti itu kalau tapi kalau menjadi jadi ketika dia agak bersama ibu malah tambah jadi tambah rusak maka lebih baik bersama dulu sambil dikasih nasihat dan seterusnya ya barangkali dicoba lagi dicoba lagi lihat masalah dan maksudnya kalau memang diperlakukan seperti itu bisa lebih baik kapok atau jerah itu yang lebih yang dipilih tapi kalau kalau kita suruh keluar malah tambah rusak ya maka lebih baik bersama itu dulu ya mudah-mudahan bisa diperbaiki sambil diberikan nasihat dengan cara yang baik dan diambil apa namanya cara-cara mungkin datangkan orang yang dia anggap Eh, disegani dan seterusnya. Demikian Ibu. Iya. Nah, Ustaz. Kita akan angkat kembali dari penelpon kita Ustaz dengan Pak Henry di Kerawang. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Oh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya mau nanya mengenai korban. Iya. Kan untuk sapi itu tujuh orang ya. Untuk tujuh itu orang maksudnya, ya. Maksudnya tujuh orang itu tujuh keluarga apa per orang gitu? Iya. Iya, cukup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adapun tujuh warga atau tujuh orang, apakah itu tujuh orang itu dari orang lain atau keluarga? Kalau untuk keluarga itu boleh kita menyembelih satu ekor kambing untuk semua keluarga itu boleh. Karena Nabi beliau salam ketika berkorban beliau mengucapkan Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa ummati Muhammad. Ya Allah, terimalah ini bismillah Allah ya, baca bismillah dan bertakbir. Ya Allah, terimalah ini dari Muhammad, dari keluarga Muhammad dan dari umat Muhammad. Dalam riwayat yang lain, satu ekor dia sembelih, beliau sembelih untuk dari Muhammad dan keluarga Muhammad kata beliau dan ya, sang seekor yang lainnya beliau sembelih untuk umat Muhammad. Maka di sini satu ekor ya boleh Bapak satu ekor sapi dengan keluarga semuanya nggak pandang tujuh orang tapi kalau dengan orang lain eh, itu tujuh orang ya kalau dengan orang lain tujuh orang kalau dengan keluarga nggak milih berapa orang pun dengan keluarga semuanya ada di rumah semuanya mungkin seratus orang nggak apa-apa itu boleh nah. Alam. Alam. Nah, Baik Ustaz, kita akan angkat telepon terakhir dari Pak Rendi di Celangsi Ustaz. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya silakan ini, Pak. Ah, ini saya punya masalah nih. Iya, Sedang masalah apa? Yang tidak mau sholat nih gitu. Iya Pak. Iya. Gitu aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Maksudnya orang yang nggak mau sholat gitu ya? Iya mungkin saya. Uh, iya. Baik. Uh, pertama sampaikan karena bahwa eh, ma yuhasabul abdu as يحاسب wa الصلاة وإذا صلحت صلح خير wa وإذا فسدت فسد خير عمله pertama kali dihisap pada seorang hamba sholatnya. Kalau baik sholatnya, maka baik semua amal perbuatannya. Kalau rusak, maka rusaklah semua amal perbuatannya. Dan bagi orang yang meninggalkan sholat, ancamannya berat. Ya. Ulama bersepakat bagi orang meninggalkan sholat dengan mengatakan bahwa meninggalkan sholat tidak apa-apa, mereka tidak ada khilaf, tidak ada perbedaan eh, bahwa orang tersebut kafir keluar dari Islam. Ya, sehingga kalau sebenarnya seperti itu, kalau dia mati tidak mendapatkan warisan dari keluarganya. Ya, kalau dia mengatakan, oh gak apa-apa gak sholat. Kalau dia mati tidak dimandikan, tidak dikuburkan, tidak disolati, artinya dia dikuburkan di kuburan kaum muslimin, maka berat. Ya. Dan kalau dia tetap bersikukuh bahwa tidak sholat tidak apa-apa, itu bisa dengan sendirinya perkawinan dengan istrinya rusak, dengan suaminya rusak. Ya. Jadi tidak bisa menerima waris, karena sudah keluar Islam, lah la yarisul muslim al kafir, walau kafir al muslim. Gak boleh menerima waris kafir dari orang Islam dan sebaliknya. Tapi kalau dia meninggalkan sholat karena malas, maka ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan kafir, ada yang mengatakan tidak. Ya. Dan juga ada perbedaan lagi yang mengatakan kafir kalau meninggalkan seterusnya, meskipun malas kafir, tapi yang mengatakan tidak. Kalau hanya meninggalkan sebagian tidak, Allah alam di sini. Maka di sini uh, berat ancamannya ya bagi orang yang meninggalkan sholat al ahdu bainal bina syirki uh, eh, al ahdu bainal mu'min wa syirki tarkus salah perbedaan antara orang beriman ya, dengan uh, kekufuran atau dengan kesyirikan adalah meninggalkan meninggalkan sholat oleh karena itu hati-hatilah dalam masalah meninggalkan sholat ini dan orang yang meninggalkan sholat karena malas ya bukan karena menolak kewajiban sholat sebagaimana al Imam Syafi'i dia harus di diminta untuk bertobat ya dan si Albani mengatakan kalau dia e, diminta bertobat gak mau sebagainya bertobat Imam Syafi'i kalau gak mau sholat maka dibunuh maka kata Imam Al Albani kalau dia mau dibunuh ya meskipun dia mengatakan meninggalkan sholat juga apa-apa apa namanya karena malas tapi ketika disuruh bertobat nggak mau kemudian dihukum bunuh dan ini yang hukum bukan sembarangan harus pemerintah ya kemudian masih e, mau di, dibunuh dia bersedia maka meskipun dia meninggalkan sorkan malas kalau dihukum dengan mati dia bersedia maka dia dikatakan telah kafir ini menunjukkan dia menghalalkan apa-apa kalau meninggalkan sholat tersebut demikian Allah wa Nah, Ustaz. Mungkin sebagai penutup dari antum Ustaz pada kajian kita hari ini Ustaz. Iya, betapa pentingnya yaitu yang namanya sabar, betapa pentingnya jiwa ini untuk kita pendalaman kesabaran ya. Karena kita ketahui jiwa kita ini senantiasa berbolak-balik ke sana kemari ya, hafatil jannah bil makarih wa hafatil nabi syahawat. Surga itu dikelilingi oleh yang menyenangkan, neraka dikelilingi Ah, surga dikelilingi oleh perkara yang tidak menyenangkan dan neraka dikelilingi oleh perkara yang menyenangkan syahwat maka di sini apa namanya e, jiwa ini sebagai kendaraan kita ke surga atau ke neraka. Maka kalau jiwa kita ini tidak stabil ya alias kendaraan kita ini tidak memiliki pengekang ya dan pengekangnya adalah kali pengekangnya kesabaran maka kita akan terseret kemana saja kendaraan kita berlalu maka lebih lebih lebih menjurus ya kepada kejelekan karena anda nafsa la amar bisu karena jiwa itu selalu menyuruh kepada yang buruk maka tali pengekanglah yang akan mengendalikan kita kemana kita hendak pergi mudah-mudahan Allah swt memberikan kekuatan tidak ada lain kecuali kita minta kepada Allah jangan remehkan yang namanya doa yaitu berdoa kepada Allah karena kita ini orang yang sangat lemah fakir al fakir Allah butuh kepada Allah sehingga kita minta at-taufik meminta sadat yaitu ketepatan, meminta ketepatan, istiqomah dan as-sabat, as-sabat was sabat di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikian nah. wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.